istighfar untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Usahakan waktu kita itu kalau ada waktu kosong, ya duduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaik ya. Banyak model-model istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara bentuk istighfar itu, yang paling mulia, raja istighfar itu adalah yang akan kita baca. Kenapa disebut raja? Subhanallah. Karena memang di situ tampak kalau kita ini hamba Allah. Coba kita baca. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu rahimahullahu taala dari Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Sayyidul istighfar Sayyidnya istighfar antaqul hendaklah engkau mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Rabbi. Ini yang disebut Tauhidur Rububiyah. Ikrar bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan yang memiliki kita. La ilaha illa anta. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini Tauhid Uluhiyah kita meyakini, oke okay, Allah pencipta dan engkau yang berhak disembah. Hanya engkau yang berhak disembah. Nggak ada yang lainnya. Khalaqtani. Aku ini khalaqtani. Engkau yang menciptakan aku ya Allah. Aku ini milikmu. Wa ana abduka. Dan aku hambamu. Bayangkan. Pengakuan yang begitu mulianya dari seorang hamba. Wa ana abduka, Aku hambamu ya Allah. Kemudian Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku terus akan melaksanakan janji yang ada antara aku dengan engkau, aku dengan hamba-hambamu. Selama aku mampu, semampuku aku akan memenuhi perjanjian itu. Apa perjanjian kita sama Allah? Yang tadi malam kita baca. Ketika Allah mengatakan, Alastu bi rabbikum. Bukankah aku Rob kalian? Qalu bala. Iya ya Allah. Ini perjanjian kita sama Allah kalau kita ini mau beribadah hanya kepada Allah. Kita akan melaksanakan perintah Allah. Kita akan menjauhi larangan Allah. Itu perjanjian kita sama Allah. Kesepemahaman kita sama Allah SWT. Kemudian dia mengatakan, Abu ulaka a'udzubika min syarri ma sona'atu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku lakukan. Para jamaah ingat dosa itu membawa naas. Naas itu bahasa apa? Hah? Naash. Kalau bahasa Arab, naash itu artinya kasur buat jenazah itu. Sepertinya itu dari asal kata bahasa Arab karena banyak bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Kerdus itu bahasa Arab bahasa Indonesia. Antum lihat tuh, itu mungkin dari bahasa Arab tuh. Bahasa Arab ada kurdus atau apa yang Arab ngambil dari Indonesia, yang Indonesia ngambil dari Arab. Tapi membawa naas, membawa balak, membawa petaka, dosa itu seperti itu. Ibnu Sirin, Ibnu Sirin, setelah 40 tahun atau 30 tahun dia di penjara. Dia seorang alim ulama jemaah Ibnu Sirin, masya Allah. Ketika dia di penjara, aku tahu nih, nih, aku di penjara nih gara-gara dosaku 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Tiga puluh atau empat puluh tahun yang lalu dosanya kata dia aku pernah meledek orang karena dia bangkrut aku mengatakan dia ya, muflis orang yang bangkrut akhirnya dia bangkrut setelah tiga puluh atau empat puluh tahun dia tahu gara-gara dosa itu. Lalu ada seorang alim ulama setelah beliau mengomentari ucapan Ibnu Sirin. Dia mengatakan qallat qaum fa'urifu min aina utu. Dosa orang-orang dulu tuh sedikit. Jadi tahu dosa yang mana yang menyebabkan dia kena bala itu. Kalau sekarang dosa kita terlalu banyak. Jadi kalau kena musibah kita mau ngomong dosa yang mana udah udah gak kehitung dosanya. Maka para jamaah dosa itu membuat balak di rumah kita. Para ulama menjelaskan, gara-gara dosa, aku itu melihat perubahan di istriku, di kendaraanku, sampai di tikus rumahku. Gara-gara dosa. Kadangkala -kadang kita mobil yang biasanya enak kok tahu-tahu nggak mau di starter. Jangan-jangan kita punya dosa. Kita pulang ke rumah yang biasanya ketemu istri itu senang, istri menyambut. Kok tahu-tahu hari itu masuk kayak ada mendung di rumah kita. Mungkin karena dosa yang kita lakukan. Tikus yang subhanallah. Ada tikus yang gak pernah masuk ke dalam kamar kita. Hari itu masuk ke kamar kita. Kita subhanallah. Ada apa nih tikus biasanya dia beradab. Nungguin di luar dia. Ini masuk ke rumah. Ini jangan-jangan karena dosa kita. Maka kita berlindung kepada Allah. A'udzubika min syarri ma ya Allah. Dan semua dosa ada perhitungannya. Nggak ada dosa yang dilupakan. Ada perhitungannya. Cuma nanti ada yang Allah maafkan ya. Tapi semua ada catatan. Kemudian setelah mengakui dosa, kita mengatakan Abu ulaka bidi'matika Alayya wa Abu ubidabdi. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan aku mengakui dosa-dosa yang aku lakukan. Karena seharusnya nikmat itu diiringi dengan syukur. Tapi ternyata nikmat itu kita gunakan untuk kemaksiatan. Kita ketika nggak punya nikmat, alhamdulillah jauh dari kemaksiatan kadang kala. Punya nikmat semakin banyak dosanya. Maka di sini seorang hamba berhusnudzon kepada Allah, bersuudzon kepada dirinya sendiri. Itu hidup seorang hamba. Ya Allah, nikmatmu banyak dan kerjaanku nggak benar atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Faghfirli. Ampuni aku ya Allah. Fa innahu la dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi dalam Islam itu nggak ada pengakuan dosa kepada Ustaz. Datang ke Ustaz. Ustaz. Ana berbuat dosa ini itu. Bagaimana merebusnya? Ya kau bayarlah 100 ribu apa. Gak ada dalam Islam. Kau tinggal di tempatmu. Duduk di sana. Istighfar minta ampun sama Allah. Allah ampuni dosa-dosa. Barang siapa yang membaca nih Sayyidul Istighfar. Apa kata Rasulullah SAW? biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah barang siapa yang baca doa ini dan mati sebelum tenggelam matahari atau sebelum masuk waktu petang maka dia akan masuk surga yang baca itu di sore hari maka dia akan ketika dia mati sebelum subuh insya Allah dia akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala maka ma'asyil muslimin rahimakumullah syaratnya satu. Apa? Yakin. Mukinun biha. Yakin kalau kita ini hambanya Allah. Dan kita yakin kita banyak dosa. Kita yakin semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara seperti itu insya Allah kita semakin menjadi hamba Allah yang baik. Hada wallahu a'lam ya bukan satu bangsa. Ya'jud dan Ma'jud. Ya. Dua bangsa.